ya mudah untuk jadi orang dermawan. Nah, apalagi kalau misalnya terbiasa sejak kecilnya juga dermawan. rahimahullah wa min fadailihi dan di antara ini keutamaan keutamaan tauhid allati la yalhaquhu fiha yang tidak bisa dikejar yang tidak bisa disusul oleh apapun keutamaan tauhid yang tidak bisa disusul oleh apapun berarti kan tidak terkejar anna tauhid bahwa tauhid itu mau yang ada nih Adon Adon dulu baik wa min fadailihi allati la yalhaquhu fiha syai'un أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وأنمارها من جميع خلق الله كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة وتسعين سجلا ووزنت تسعة وتسعين سجلا من الذنوب كل سجل يبلغ مد البصر وذلك لكمال إخلاص قائلها قال أن التوحيد bahwa tauhid itu Ida tamma wa kamul. Kalau dia utuh lengkap dengan syarat-syaratnya sempurna di dalam hati dan tahap tahaqquqan kamilan di ikhlasit tam dan terwujud dengan wujud yang kamilan sempurna pula bil ikhlasit tam dengan keikhlasan yang lengkap yang utuh sempurna betul-betul murni keikhlasan itu fa'innahu maka tauhid tersebut yusayyirul qalila min amalihi katira membuat amalannya orang yang memiliki tauhid yang sempurna ini tadi walaupun sedikit dirubah dirubah oleh enam tauhid itu menjadi banyak berlipat ganda setengah mut yang diinfakkan oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW itu tidak bisa diimbangi dengan emas sebesar gunung Uhud. Dimana? Lima waqara fi qalbihi min iman. Karena ya, iman yang tertanam di dalam hati mereka. Nah, Abu Bakar tidak mengalahkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya dan juga umat. Karena banyaknya salat, puasa, dan sodakah tidak tapi karena keimanan beliau, tauhid beliau yang nah, lengkap, yang utuh, yang sempurna. Keikhlasannya kepada Allah, khasyahnya, khusyuknya, mahabbahnya, ta'zimnya, tawakalnya kepada Allah. Itu yang membuat nah, beliau unggul terdepan di tengah-tengah umat ini. Dan itu disepakati oleh al Sunnah. Umat ini adalah umat yang terbaik dan yang paling terbaik di umat ini setelah Rasulnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena keimanan itu, karena dan tertinggi, jujur imannya. Tudha'af amaluhu wa aqwaluhu. Dilipat gandakan balasan amalannya dan ucapannya bi ghairi hasrin wala hisab, tanpa hitungan, tanpa batas, dan tanpa hisab. Nah, tidak diberi ya. Artinya nggak bisa nggak mungkin lagi kita menghitung menghitung hitungnya. jahat kalimatul ikhlas di mizanil ardi dan beratlah kalimat ikhlas ini di dalam timbangan hamba tersebut. Di itu, di mana kalimat ikhlas ini la tuqabilu samawati wal ard. Tidak bisa diimbangi oleh langit dan bumi dan semua penghuninya dari seluruh makhluk Allah. Kama fi hadis Abi Sa'id Al-Madhkur, seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Madhkur di terjemah dalam makan. Juga dalam hadis Bitaqah yang di situ tertulis la ilaha illallah yang bisa mengalahkan 99 sijil catatan minat dunuk catatan berisi dosa yang masing-masing catatan itu tadi yablughu muddal basar itu sejauh mata memandang manusia ketika itu di nah, digandakan keadaan dia dengan tinggi 60 hasta setinggi Nabi Adam ketika diciptakan pertama kali nah ya kalau ukurannya ketika itu seperti itu sejauh mana bahkan ketika di dunia ini sejauh mata memandang catatan di kertas gulungan itu sudah berapa meter berapa ratus nah yang kita bisa lihat. Nah, yang bisa terjangkau oleh mata mata kita. Orang melambaikan tangan di tempat yang sangat jauh mungkin 6 kilo itu masih terlihat kalau kita di tempat yang nah masih terlihat ya atau masih ada bayangan orang di sana masih terlihat bayangkan kalau catatan itu sepanjang itu isinya dosa bukan cuma satu 99 ya, diceritakan oleh yang menyatakan di bawah Sultan, ya Rasulullah menyatakan dipanggil nanti salah seorang dari umatku kemudian disebarkan ya, kepala di bawah dia, Abdullah bin Amr bin As menceritakan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik dalam riwayat yang lain yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khalaik. Oke, yang anak ingat itu. Allah menyendirikan seseorang dari umatku dia dari di atas apa? dalam jenis. ini. Nah, ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. syar alaihi tis'atan. Wa tis'ina sijillan atau fayanshur hitis tis'atan wa tis'ina sijilan kemudian Allah menyebar menyebarkan membentangkan 99 catatan kullu sijillin misla muddil basar masing-masing catatan itu sejauh mata memandang yaqul kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut atum kirumin hada syai'a Apakah kamu mengingkari sebagian saja dari catatan tersebut? kata katabati al hafirun Apakah para pencatatku yang menjaga mencatat amalanmu itu mendolimi kamu? Ada amalan yang tidak kamu perbuat, mereka tambahi? Atau kebaikanmu dikurangi? Nah, hamba itu mengatakan, La ya Rab, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan lagi, Afalaka udrun? Apa kamu punya alasan udur kenapa catatan-catatan itu nah, untuk kamu gugurkan? Nanti nah, menyebutkan alasan kenapa kamu berbuat seperti ini. Ya udah tercatat apa lagi? Fayaqulu hamba tersebut mengatakan la ya rab Nah, Fayaful Nah, kata Allah bala bahkan ya artinya kamu sebetulnya punya uzur innalaka indana hasanah. Sungguh kamu di sisi kami punya satu kebaikan. Fa innahu la zulma alaikal yaum Karena sesungguhnya hari ini tidak ada yang di, tidak akan kamu dizalimi. Kamu tidak akan dizalimi. Fatukhraju bi taqatin fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkanlah sehelai kartu tiket Kan cupcase atau apalagi kertas kecil yang jelas kertas kecil. Nah, yang kalau diambil kalau dibandingkan dengan diukur dengan satu saja catatan amalan itu tadi yang sejauh mata memandang, tidak ada apa-apanya kalau logika kita. ya kan? Tidak ada apa-apanya, nggak mungkin bisa mengalahkan. Nah, satu saja. Ini 99 digabungkan. untuk menimbang. Nah, satu bitah, bitaqah. Nah, fayaqul Oh, Uhdur wazanak. hadirkan timbanganmu. Wa yaqul ya Rabb, ma hadhil Ah Ahdinan. Datangi tempat menimbangmu. Ya, datangi tempat timbanganmu. Kata orang itu, kata hamba tersebut, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqa? Apa artinya kartu ini, kertas ini? Ma'ahadhi sijillat dibandingkan dengan catatan-catatan tersebut. Faqala innaka la tudlam engkau pada hari itu tidak dizalimi. Qala fatudahu sijillat fi kafi fi kafi fi kifatin wal bithaqa fi kifatin. Nah, di sini kafihi. Nah, ingatnya kifat. Dia letakkan sijilat itu pada satu timbangan dan bithaqa pada timbangan yang lain. satu sijillat. Ternyata yang berisi catatan-catatan itu terapung, terang, terangkat. Nah, wa taqulatil al dan ternyata di sofa itu am nah anjlok menunjukkan bus beratnya Falayus yusqal ismillahi syaih. tidak mungkin bisa ditimbang tidak mungkin bisa mengimbangi nama nama Allah sesuatu pun tidak ada yang bisa mengimbangi nama Allah sehingga mengalahkan catatan catatan yang buruk buruk tadi walaupun itu 99 Nah, kenapa demikian? Wadzalika likamali ikhlasi qailiha. Karena sempurnanya keikhlasan orang yang mengucapkannya. Ikhlas dia memang mengharapkan ya betaghi bidzalika wajah Allah. Kalau orang itu betul-betul mengucapkannya karena mengharapkan mencari wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, dia akan terdorong untuk berbuat. Bagaimana caranya itu supaya Allah ridha? Ya. Ini nah yang diterangkan oleh nah para ulama. Nah, ketika dia mengucapkan memang ya betul bidzalika wajah Allah, dia akan didorong untuk bagaimana caranya supaya Allah ridho. Dia akan melakukan apa saja yang membuat Allah ridho. Nah, tentu hal-hal yang membuat Allah ridho adalah nah, tauhid dan semua konsekuensinya iman dan semua nah, muktadayat semua yang menuntut menuntut keimanan tersebut. Ini bukti-buktinya, konsekuensi-konsekuensinya. Itulah artinya ya yabta yani ya enam ya man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah fa inna Allah harrama alaihi alaihi nar Allah akan mengharamkan surga neraka atas dia itu atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah nah jatuh dalam dosa ya manusia manusia itu zaluman jahula bukan satu yang aib tapi kalau aib itu nah terus menerus dia berbuat dosa yang menunjukkan apa? Keikhlasannya kurang. Jujurnya dan kejujuran dia dalam mengucapkan la ilaha illallah kurang. Mahabbahnya terhadap kalimat la ilaha illallah ini kurang. Allah wa kam mimman yaquluha la tablughu hadzal mablagh dan betapa banyak orang yang mengucapkan kalimat ini ternyata tidak bisa mencapai nah derajat orang tersebut yang dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk. Liannahu lam yakun fi qalbihi min tauhid wal ikhlas al kamil mithla wa mithlun la qaribun min maqama bi qalbi hadzal 'abd. Nah, karena dia tidak memiliki hanya orang yang tidak mencapai kedudukan seperti itu. Nah, karena tidak ada di dalam hatinya tauhid dan keikhlasan yang sempurna yang semisal atau yang mendekati pemilik di di toka tersebut. Timbang-timbang ya artinya masing-masing menilai keadaan keadaan dirinya. Ya, masuk dalam lingkup seperti ini, ya pengen kesempurnaan tauhid itu dia akan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dia akan membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Nah, tinggal ukur sendiri. Nah, nilai-nilai sendiri keadaan dia. Kalau dia betul-betul cinta kepada Allah, maka ditantang oleh Allah disebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikuti aku kata. Nah, Allah perintahkan Rasulnya untuk menyatakan kepada orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah untuk ikuti sunnah Rasul. Hayyan wa mayitan. Baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Pegang ajaran beliau. Jangan buat-buat sesuatu dalam agama yang beliau bawa ajaran-ajaran yang beliau bawa. Nah, baik. Nah, ini dibandingkan oleh muhakiknya keadaan dengan keadaan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, Rasul Munafikin. Lihat. Nah, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul menyatakan dengan tegas bahkan di hadapan Rasulullah dia mengucapkan syahadat Nashhadu innaka la Rasulullah. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan seperti ini. Dan lihat Allah abnam baca apa yang Allah katakan tentang mereka. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadibun. Seperti apa yang ada di hati Abdullah bin Ubay bin Salul? Baca nasirah. Tidak senang dia dengan apa yang datang dari Allah. Nah, ya dendam, benci kepada aturan-aturan Islam. Nah, keadaan mereka. Yang Allah gambarkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini sifat mereka. Kalau mereka bangkit berdiri untuk sholat, itu bangkit dengan malas. Ukur sendiri. Karena tidak mengatakan antum ini adalah sifat munafik, tidak. Tapi itu yang dikatakan oleh Allah. Nilai diri kita sendiri. Berat kita untuk datang kepada panggilan Allah. Sudah masuk waktunya, sudah datang azan. Nah, ini sifat mereka. Yang Allah katakan fi asfal minan nar. Yang Allah katakan wallahu yashhadu innal ala lakadzibun. Nah, ukur diri sendiri. Ya, nilai diri sendiri. Berarti saya munafik. Nah, kalau memang seperti itu keadaannya Allah, nah itu ada pada diri kita, tub ilallah. Taubat kepada Allah ya mohon ampun kepada Allah betul-betul dan perbaiki diri ya lihat mereka wala illa qalila dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit kecuali sedikit ada nah, nyanyi apa namanya salat ngincar-ngincar waktu nanti kalau sudah penting orang tahu dia salat udah mudah-mudahan cenderung kepada kekufuran berat untuk merasa kenyataannya terhadap aturan Allah ya nam yataharraj merasa berat untuk dapat baca mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya tambah-tambah kejengkelannya tambah-tambah kebenciannya terhadap Islam dan muslimin terhadap aturan-aturan Allah ini mereka yang diantara sifat-sifat mereka juga itu dikatakan oleh Allah yura'nan alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un nah ya kadang-kadang suka wayannaun al-ma'un hidupnya mereka. Ya. walaupun itu mungkin ya apa namanya itu menjadi sifat walaupun itu bukan apa namanya si apa nah walaupun mungkin ada kalau mungkin ada orang yang mukmin tapi itu seperti tadi dalam hadis juga ya sifat mereka tanda-tanda mereka tidak tumina khana wa akhlak akhlak, akhlaq nah. hmm, wa fajar nah, seperti itu mereka itu tanda perilaku perilakunya tidak hadatsa kadaba tapi yang intinya adalah sikap jadi dalam batin batin mereka tidak jujur ketika tidak jujur mereka dalam hatinya menerima Islam beriman pada Allah ucapannya juga walaupun dia bersumpah ditegaskan oleh Allah mereka adalah kadir. nah, wallahu alam soal ini dulu mudah-mudahan bermanfaat nanti insya Allah masih kita Nah, nah, terus tinggal satu lagi ya. Baik. yang <clears throat> oh, masih banyak, insya Allah. Nah, itu keutamaan-keutamaan tauhid. Yang sedikit itu bisa nah berlipat ganda di sisi Allah. Nah, amalan-amalan yang ringan kita mampu, tapi kita lakukan dengan maka disebutkan dalam riwayat ahabul amali ilallah. Nah, adwa muhawain qalla. Yang yani amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwa muha, yang paling ajak terus continue. walaupun sedih sedikit. Nah, orang yang sedikit ini mungkin kalau lebih ikhlas daripada orang yang mungkin salat malamnya masya Allah panjang baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, nah kemudian apa lagi An-Nisa, masya Allah. Tapi tidak ikhlas dalam hatinya ada ujub, ada sum'ah, ada riya ataupun mungkin nah, kibir. Bala. Hmm. Ya. Tidak nah, jadi manfaat bagi dia. mungkin dia pun mungkin amalan-amalan yang sederhana. Ya. Tapi karena Allah itu akan berbuah. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mewujudkannya dan membantu kita untuk mengamalkannya. Subhanallah, wa bihamdika